Masih membahas tentang nama-nama Allah dan pengaruhnya kepada hati kita. Sekarang ya kita akan membahas yaitu al-mubin. Kalau kemarin kita membahas tentang al-haq, kita akan membahas hari ini yaitu al-mubin. Al-mubin artinya yang menjelaskan kebenaran di mana Allah akan menjelaskan kepada manusia ya tentang kebenaran Al-Qur'an. Allah akan menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga akan menjelaskan melalui wahyunya ya tentang syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dan menamai dirinya dengan Al-Mubin di dalam surat An-Nur ayat 25. الله انظر فيمن يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين pada hari itu Allah akan memberikan ya balasan-balasan yang hak dan mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah al-haqqul mubin Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-haqqul mubin al-bayyin amruhu fil wahdaniyah Ya, di antara mana al-mubin adalah al-bayyin amruhu fil wahdaniyah, yaitu yang telah jelas urusannya dalam wahdaniyahnya Allah. Fahuwal wahidu fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Maka Allah asa satu tunggal di dalam zatnya, namanya, sifat dan perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya telah jelas akan ketuhanannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Tidak ada yang menolak ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mereka itu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya dipenuhi dengan kebodohan atau mengikuti hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala al-haq al-haqqul mubin. Wa huwa subhanahu al-mubayyin li'ibadi sabila rasyad. Di antara makna al-mubin artinya yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan-jalan kebenaran. Alladhi awdaha lahumul a'mal al-mujibah li thawabih wal a'mal al-mujibah li Di mana Allah menjelaskan apa sih amalan yang bisa mendapatkan pahalanya dan apa amalan yang bisa menyebabkan dia itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan. Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya tentunya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan wahyu melalui malaikat Jibril dan kemudian menjelaskan berbagai macam syariat-syariat yang tentunya Allah ridhoi dan cintai. Wal mubayyin lahum ma ya'tunahu wa ma yadharunahu wa ma yuhibbuhu wa ma yakrahuhu wa ma yurdihi wa ma yaskhatuhu mil aqwali wal a'mali wal asya Allah juga akan menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka datangi dan apa yang harus mereka tinggalkan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah benci ya baik itu ucapan, amalan, perbuatan atau segala sesuatu maka Allah telah menjelaskan kepada manusia segala sesuatunya itu. Dan subhanallah, syariat Allah yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya, itu ternyata syariat yang mudah, syariat yang tidak memberatkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Yuridullah liubayyina lakum wa ladzina min qablikum Wallahu Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan memberikan kalian hidayah tentang sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian dan kalian dan Allah pun memberikan taubat atas kalian dan Allah maha tahu lagi maha bijaksana ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum maka Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi ya, menjelaskan melalui lisan Rasulnya tentang syariat-syariat yang sangat indah ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita tinggalkan berupa larangan-larangan? Dan Allah pun tentunya memberikan itu semua dengan keilmuan Allah. Bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah sesuatu pasti yang sifatnya maslahat untuk seorang hamba. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu sifatnya mudarat untuk kehidupan seorang hamba. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahu al-haqqul mubin alladhi bayyana bimannihi wa karami sabilal mu'minin. Maka Allah al-mubin yang dengan karunia Allah lah Allah menjelaskan kepada ya kepada kaum mukminin tentang jalan kebenaran. Wa raghaban nasa fi surukiha wa bayyana sabilal mujrimin dan Allah pun juga menganjurkan manusia untuk menjalani jalan tersebut dan menjelaskan juga jalan orang-orang yang jahat wahadzarun nasa minha dan memperingatkan manusia dari jalan tersebut wa arsala bidzalika rusul maka untuk itulah Allah mengutus para rasul Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi Allah menjelaskan melalui lisan mereka tentang apa yang Allah cintai dan ridai apa yang sifatnya bermanfaat untuk kehidupan mereka. Wa anzalal kutub untuk itu pula Allah menurunkan kitab-kitab suci. Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab itu Al-Quran. Untuk apa? Tibyanan likulli syai' penjelas segala sesuatu dan sebagai hidayah dan sebagai rahmat dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. sama Allah azza wa jalla kitabahu bil mubin. Allah menamai ya kitab Al-Qur'an dengan Al-Mubin juga, mensifatinya. Ya contohnya Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya Allah memberikan hidayah dengan kitab tersebut. Siapa ya orang-orang yang mengikuti keridhoannya jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada terang benderang dengan izinnya dan Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ikhwata Islam azakumullah wa Maka ya kitab suci Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jalan kebenaran itu. Maka tidak ada kebenaran kecuali tentu yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Wasama rasulahu bil mubin Ya, Allah menamai Rasulnya juga atau mensifati Rasulnya dengan mubin juga. Allah mengatakan, Wakul inni anan nadhirul mubin. Katakan, sesungguhnya aku pemberi peringatan yang yang mubin, ya, yang menjelaskan, yang telah sangat jelas. Allah tabaraka wa ta'ala huwal haqqul mubin dan Allah pun juga al-haqqul mubin yang telah jelas akan uluhiyahnya dan yang akan menjelaskan kepada manusia tentang syariatnya. Alladhi bayyana fil Qur'ani wa sunnah kullama tahtaju al bashariyah mina bidayati ila nihayah min ahkamil ibadati wal wal muamalat. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an semua yang dibutuhkan oleh manusia. Baik dari awal sampai akhir berupa hukum ibadah maupun ya muamalah. Demikian pula hukum-hukum yang berhubungan tentang masalah kehidupan akhirat. Hukum-hukum yang berhubungan tentang hisab dan pembalasan. Demikian pula Allah mensifati surga dan penduduknya, mensifati neraka dan penduduknya. Ikhwatul Islam, Allah telah jelaskan itu. Allah mengatakan, "Hada bayanun linnasi wa huda wa lil Inilah penjelasan kepada manusia sebagai hidayah dan peringatan untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum. Fasubhan al-haqqul mubin al-malikul ya al-malikul haqq. Maha suci Allah, raja yang hak yang mubin. Alladhi bayyana li'ibadihi ibadihi kulla syai' yang telah menjelaskan kepada hamba-hambanya segala sesuatu. Wa bayyana lahum طريق العبودية المستقيم الذي يحببهم إليه ويوصلهم إليه Allah menjelaskan kepada kita bagaimana jalan ibadah yang menyebabkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan selainnya. ini saya jalan-jalan untuk memecah belah kalian dari jalannya. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa Kemudian kita masuk kepada nama Allah yang lain yaitu Al-Wakil. Ini ya akhwat Islam pengaruh nama Allah Al-Mubin. Ini memberikan pengaruh yang kuat di dalam hati kita. Apa itu? Ketika hati kita telah pasti dan tahu akan ya kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran syariatnya. Jelas dengan gamblang di matanya. Maka ini akan menumbuhkan keyakinan dengan keyakinan itulah ya dia akan berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hati membutuhkan keyakinan, akhi. Sebab tanpa keyakinan hati tak akan bisa bertengger di atas sesuatu. Orang yang tidak punya keyakinan, hidupnya lenglung. Hati yang terlepas daripada kelengkung apa, apa keyakinan, dia menjadi hati yang membingungkan. Tapi ketika hati itu diberikan oleh Allah keyakinannya tentang jalan kebenaran, maka hati itu akan menjadi kokoh di atasnya. Berarti, akhi, ya pengaruh nama Al-Mubin ini sangat dahsyat di hati kita. Nama berikutnya itu nama Al-Wakil, yaitu Wakil. Ikhwata Islam, azakumullah wa ayyakum. <clears throat> ya. Al-Wakil artinya sebagai wakil. Maksudnya wakil apa? Artinya Allah yang mengurus manusia seluruhnya. Allah yang menjaga dan yang lainnya. Di mana sifat wakil ini, bernama Allah Al-Wakil ini memberikan kekuatan yang dahsyat di hati. Apa itu? Yaitu memberikan tawakal yang kuat di hati seorang hamba. Ketika ia tahu dan dia beriman dan dia yakin bahwa Allah Al-Wakil, maka ia berkata wakafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Ya. Dia selalu berkata hasbua hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah dan Allah sebaik-baiknya wakil untukku. Maka ia serahkan hidupnya kepada Allah. Dia pun bergantung kepada Allah saja. Dia tak pernah ia menyerahkan hidupnya kepada manusia yang lemah. Dia adalah ya orang-orang yang betul-betul yakin bahwa Allah Al-Wakil menyebabkan ia menjadi orang yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal itu ya akhul Islam memberikan dampak dalam hatinya kekuatan berupa keberanian di dalam memegang kebenaran. Tawakal itu menyebabkan dia menjadi orang yang tak mudah putus asa dalam hidupnya. Tawakal itu menyebabkan ya akhul Islam menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupnya, kehidupannya. Ia tak pernah mengenal lelah untuk mencari rejeki, karena ia serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting ia sudah berusaha. Ia menjadi orang-orang yang tak pernah mengenal putus asa. Itu akibat daripada ia beriman kepada Al-Wakil. Memberikan kekuatan tawakal yang luar biasa. Bahkan ketika ia beriman kepada Al-Wakil dengan sempurna, ia bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah SAW ketika mengabarkan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, Rasulullah SAW mensifati apa? Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka juga tidak berobat dengan cara kai. Mereka pun juga tidak menganggap sial dengan burung dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakal itu ya, akhi, hasil daripada beriman kepada nama Allah Al-Wakil ini. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nama ini ditunjukkan oleh surat An-Nisa ayat 132 Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila." milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi dan cukuplah bagi Allah cukuplah Allah sebagai wakil artinya sebagai pengurus langit dan bumi tersebut Allah juga berfirman Allahu Khalikul kulli syai wa ala kulli syai'in wakil Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pun juga sebagai wakil segala sesuatu artinya Allah yang mengurusnya Cukuplah bagi Allah pengurus karena manusia tak akan mumpi, mungkin mengurus langit dan bumi yang begitu besar seperti ini. Ikhwata Islam azakumullahu ayyakum. Allah tabaraka wa ta'ala huwal wakil. Alladhi jami'ul makhluqatu tahta wakalatihi wa tadbirihi wa tasayfihi. Alladhi tawakkala bi bayani dinihi wa hifzihi wa hifzi kitabihi wa hifzi al-mu'minin. وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم Al-wakil artinya ya bahwa segala makhluk di bawah wakalahnya, di bawah kepengurusannya, di bawah pengaturannya. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang akan menjaga langit dan bumi ini. yang akan menjaga kitabnya, menjaga kaum mukminin, yang menjaga keimanan mereka untuk tidak hilang dari dada-dada mereka, yang menjaga segala sesuatu ya akhwan Islam dengan kekuasaan dan kekuatannya, karena dia al-wakil, ya. Fakullu ma nahtajuhu wa kullu ma la budda lana minhu fallahu subhanahu huwal wakil wal kafilul mutawakkal mutawakkil al mutawakkil bi isalihi ilaina maka semua yang kita butuhkan dari kehidupan dunia ini berupa makanan, ya demikian pula rejeki-rejeki yang lain yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus itu semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung semua rejeki manusia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya ya akhir Islam. Maka dari itulah ya mengapa kita harus ya E, menyandarkan hati kita kepada ijazah untuk rezeki kita. Seakan-akan tanpa ijazah kita tidak akan bisa bekerja, tidak akan mendapatkan rezeki. Kenapa kita hati kita harus menyandarkan kepada ya bos kita, kepada pekerjaan kita? Sehingga ketika misalnya kita hendak meninggalkannya karena kita tahu itu pekerjaan yang haram, kita menjadi ketakutan. Seakan-akan kita kurang yakin bahwasanya Allah sebagai wakil kita. Ini ya akal Islam. cukuplah Allah sebagai wakil. Ya, bertawakalah kepadanya. Karena siapa yang bertawakal kepadanya, pasti Allah akan berikan kecukupan padanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu kulli shayin qadra." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, Azza azakumullah. Ketakutan-ketakutan para hamba itu akibat kurangnya tawakal kepada Allah. Takut untuk tidak mendapatkan rezeki. Ya, ketika ia hendak meninggalkan perintah apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Takut dia tidak mendapatkan rezeki ketika ia hendak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang ibu melihat anaknya tidak pacaran, dia takut anaknya tidak mendapatkan apa namanya? ya, jodoh. Dia mengira bahwa pacaran itu ya sesuatu sebagai wasilah untuk mendapatkan jodoh, padahal itu diharamkan. Ya, orang tua yang yakin dia yakin bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban hamba adalah bertakwa kepadanya untuk menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya dan yakin Allah yang menanggung semua rezekinya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Fahuwa subhanahu الوكيل المطلق الذي الذي alladhi كلها al-umuru وهو قادر على القيام بها وفي al qiyam biha wa fi maka Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil yang mutlak di mana seluruh urusan di bawah urusan apa tanggungannya maka dia Allah kuasa untuk mengatur itu semua mengurus semua itu bagi Allah mudah ya Allah berfirman wala yauduhu syai'un dan tidak ada sesuatu yang membuat Allah lelah dan berat. Tidak ada sama sekali. Ikhwatul Islam azakumullahu iyakum. Maka dari itulah ya akhi, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> itu adalah merupakan uh, biaya imbas daripada keimanan kita kepada Al-Wakil. Namun tawakal kepada Allah itu ada dua macam kata beliau. Wa tawakkul 'ala Allah naw'an Tawakal kepada Allah ada dua macam. Ahaduhuma tawakkulul abdi ala Allah fi jalbil manafi' ad-dunyawiyah wa daf'il masaib ad-dunyawiyah. Yaitu tawakalnya seorang hamba kepada Allah untuk mendatangkan manfaat yang bersifat duniawi dan menolak mudarat yang bersifat duniawi. Yang kedua, tawakkul ala Allah fi husuli ma yuhibbuhu Allah wa min al-imani wal yaqin wal jihadi wal da'wati wal amal salih tawakal kepada Allah untuk menghasilkan apa yang Allah cintai dan ridai berupa iman dan keyakinan berupa ya berjihad di jalan Allah membela agamanya berdakwah di jalannya dan beramal saleh ya dua macam tawakal ini ya akal Islam ya kita berusaha untuk memintanya kepada Allah dalam urusan dunia ya kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan rezeki. Dalam masalah keimanan apalagi. Karena yang hanya memberikan hidayah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sehebat apapun tidak bisa memberikan hidayah. Ya, makanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sendiri ya, ketika Abu Talib pamannya beliau ternyata meninggal di atas agama nenek moyangnya beliau begitu sedih maka Allah turunkan firmannya: Inna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki makanya ya akhi azakallah Betawakalah kepada Allah dengan cara terus berusaha mendapatkan keimanan menambah ilmu kata kepada Allah dengan dua rukun syarat tawakal. Rukun tawakal itu yang pertama adalah i'timadul qalbi ala Allah. Yaitu hati kita kita sandarkan kepada Allah saja. Dan yang kedua, ya akhul Islam, ya, tawakal itu adalah dengan as-sa'yu fi tahsil man fi tahsilil murad. Itu ada usaha untuk menghasilkan dan meraih apa yang kita inginkan. Maka tawakal ini harus ada dua perkara tadi Orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah tapi dia tidak mau berusaha, pemalas namanya. Itu bukan tawakal. Orang yang berusaha tapi hatinya tidak menyandarkan kepada Allah, musyrik ya akal Islam. Dia pun akan menjadi orang yang cepat putus asa. Maka dari itulah ya akhi, tidak sempurna tawakal kecuali dengan dua perkara tadi. Hati kita sandarkan kepada Allah, kita berusaha ya mencari apa yang kita harapkan berupa iman dan Islam, berupa ilmu, demikian pula berupa nafkah, ya rezeki duniawi yang halal. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan semoga dua nama ini memberikan kepada kita kekuatan di dalam berpegang kepada agamanya dan memberikan kekuatan dahsyat ya di dalam memberikan keyakinan lalu kemudian menimbulkan tawakal wabillahi taufik nah Namsat barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Silakan ukhatul Islam, kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bisa secara langsung menghubungi nomor kami di 081 kami ulangi kembali di 021 823 6543 via telepon untuk pesan singkatnya di 0819896543 dan formatnya sebutkan nama kemudian dari mana Anda. Kami angkat telepon yang telah masuk yang pertama. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan hamba Allah di Nusa Tenggara Barat. Silakan Bapak. Begini Ustaz, Anda mau tanya tentang apa namanya Asmaul Husna yang diriwayatkan oleh Imam Turmuji. Iya. Karena pas ana lihat kok ada beda ya dengan Asmaul Husna yang ada di sampul Quran. Mm-hmm. Contohnya misalnya Al Al-Baqi Maha kekal di sampul Quran kan ada itu Al-Baqi tapi di riwayat Turmuji tidak ada Ustaz. Baik. Iya. Ya kira gimana penjelasannya Ustaz? Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam langsung tentang penyebutan Asmaul Husna satu persatu yang sahih, ya. Dan riwayat Tirmidzi pun juga yang Bapak sebutkan juga didoifkan oleh para ulama. Maka dari itu, ya, untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus dengan cara yang pertama setiap nama kita periksa dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis karena ya kaidah yang harus kita fahami Bapak kita tidak boleh menamai Allah dengan nama yang Allah tidak pernah menamai dirinya dalam Al-Quran tidak pula dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak boleh ya memberikan kepada Allah nama menurut keinginan kita sendiri gitu loh. Maka kewajiban kita ya untuk memeriksa setiap nama itu dalil-dalilnya. Mungkin ya yang bisa saya berikan kepada Bapak adalah ada buku-buku yang insya Allah bisa ya Bapak jadikan rujukan. Di antaranya kitab fikih eh, Asmaul Husna yang ditulis oleh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Abbad. Ya, di situ beliau menyebutkan setiap nama dan setiap nama dalil-dalilnya. Sehingga pada waktu itu kita mempunyai bukti yang nyata dan burhan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu memang nama Allah. Ya. Allah Nah. Baik, Terima kasih atas nasihat untuk Bapak di NTB tadi. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali telepon yang kedua silakan 0218236433. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak siapa di mana? hamba Allah dari Jakarta. Silahkan pertanyaannya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Silakan hamba Allah. Ya. Uh, Ustaz, uh, ini maaf di luar tema Ustaz, tapi hmm. masih menyangkut dengan tawakal Ustaz. Uh, kan Ana membelikan memberikan orang tua Ana sebuah kendaraan dengan cara dengan cara leasing Ustaz, dengan cara kredit Ustaz. Uh -huh. uh, dan pertanyaan uh, karena anak memberikan kendaraan ke orang tua karena ada apa namanya ada percekcokan di antara kedua orang tua jadi anak memberikan solusi di antara keduanya dengan cara memberikan salah satunya mobil agar yang karena satu lagi sudah mempunyai mobil gitu. dan karena di permasalahan itu kadang selalu dibahas oleh ayah dari ibu anak dan hmm. anak pertanyaan anak bagaimana uh, apakah anak berdosa Ustaz karena nama mengambil dengan cara yang haram Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Niat yang sangat tulus, niat yang sangat agung. Ya. Namun tentunya harus kita lihat tata cara daripada kredit yang antum ambil tersebut ya. Karena leasing-leasing yang ada tidak lepas dari yang namanya riba. Ya dan ketika mendatangani di situ pasti ada perjanjian dan ternyata biasanya akadnya akad ribawi seperti kalau antum tidak bisa membayar atau tidak tepat waktu dikenakan denda akibatnya kita ya mendatangani perjanjian di atas riba sementara Rasulullah SAW la'anallahu akila riba wa mukilahu ya semoga Allah melaknat pemakan riba yang berinteraksi dengan riba ya wakatibahu yang menulisnya juga yang mendatanganinya ya yang menjadi saksi-saksinya kata Rasulullah sawa semuanya sama ya kalau ternyata antum sudah melakukan itu ya apa namanya sudah membeli mobil tersebut dan antum juga sudah mengambilnya sementara untuk membatalkannya tidak mungkin lagi maka ya mungkin coba ditanyakan ke dokter Erwandi ya Insyaallah terima kasih atas iya. jawabannya ya. Semoga bermanfaat untuk Mbak Allah di Jakarta Dan kami ingatkan kembali silakan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal Kami angkat telepon yang ketiga Halo Belum tersambungkan Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya via telepon Mulai sekarang kami angkat telepon yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dari Bu Santi di Riau. Silahkan Ibu pertanyaannya. Uh, saya Ustadz, saya kan menjual minyak misik putih. Mm -hmm. Tapi yang yang banyak digunakan orang untuk acara perdukunan. Minyak kayu putih, Bu? Iya, misik-misik Pak, misik Ustadz. Apa? Misik? Oh, ya. putih iya. iya. ah, banyak digunakan orang untuk acara perdukunan. Bagaimana ya. hukumnya Ustaz? Baik. Ah, terima ya. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jual minyak wangi sebetulnya nggak masalah, Bu. Ya. Maka dari itu yang pertama ibu nggak perlu nanya kepada yang beli. Ini buat apa? Ya. Karena itu memberatkan. Siapapun yang mau beli, ya, ya udah jual aja kita kan nggak tahu mungkin dia untuk apa namanya ya keperluan untuk wangi dirinya dan yang lainnya tapi kalau memang ibu secara yakin di mata ibu orang ini membeli untuk keperluan mistik seperti itu iya dan ibu punya bukti yang menunjukkan dia memang itu pelaku mistik maka jangan dijual kepada orang tersebut ya kenapa karena hal seperti ini malah membantu dia untuk berbuat kemistikannya tersebut. Makanya kata para ulama, ya kita tidak boleh menjual ya pisau di zaman fitnah untuk yang kemungkinan besar pisau tersebut digunakan untuk membunuh. Maka demikian pula kalau kita tahu ini sangat besar bahkan kita tahu bahwa orang ini selalu menggunakannya untuk mistik lebih baik kita tidak jual untuk hal kepada orang seperti itu karena ya kita tidak ingin membantu dia di dalam kemistikannya itu ya Allah alam nah Baik saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya di Riau tadi. Silakan untuk yang berikutnya kita akan balik ke pesan singkat kirimkan di 0819896543. Kami akan baca pertanyaan yang telah masuk Ustaz, pertanyaan-pertanyaan di pesan singkat dari saudara Panji di Magelang yang bertanya Ustaz sebagai berikut pertanyaannya uh, apakah al-qadim itu termasuk asma Allah yang husna syukur Ustaz al-qadim hmm. tidak ada satupun dari dalam Al-Quran ya Allah menamai dirinya al-qadim tidak pula Allah mensifati dirinya dengan al-qadim bahkan Allah mensifati qadim itu untuk makhluk saja ya itu al-urjunul qadim ya disebutkan dalam surat apa saya lupa ya di situ Allah menyebutkan dengan untuk urjun qadim dan qadim itu ya sifat bagi Allah yang tidak yang kurang sempurna tapi Allah menamai dirinya dengan al-awwal Allah berfirman huwal awwalu wal akhiru wal zahiru ya wal batin ya maka yang kita namai Allah adalah dengan yang Allah namai dirinya itu al Awal, karena Rasulullah SAW menafsirkan antal awal falaysa qablaka syai wa antal akhir falaysa ba'daka syai engkaulah al Awal. yes tidak ada sebelumnya tiada pun sesuatu tidak ada apapun sebelum engkau ya yeah. dan engkau adalah akhir tidak ada sesuatu pun setelah engkau maka kita tidak menamai Allah al-qadim tidak pula mensifati Allah dengan kidam karena itu sifat yang tidak pernah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kita menamai Allah dengan nama Al-Awwal. Ya, Allah a'lam. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami masih membacakan pesan singkat. Pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar tentang hadis yang mengatakan bahwa malaikat maut melihat wajah kita setiap hari 60 kali? Mohon penjelasannya Ustaz Ini semua hadis-hadis yang diriwayatkan tanpa ada asal ya. Walaupun sebagian dai atau mubalik menyampaikan bahkan juga di internet pun juga sering disebutkan namun sama sekali tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW yang sahih ya maka kewajiban kita berhati-hati untuk membawakan sebuah riwayat ya jangan sampai kita termasuk hadis Nabi SAW man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka ya nah Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami akan bacakan dari saudara Abu Fahri di Jakarta. Ustadz bagaimana cara mengajarkan sikap tawakal kepada Allah untuk anak-anak SD yang akan menghadapi ujian nasional? <laughs> Iya. Kita pahamkan kepada anak apa itu tawakal. Kita katakan, "Nak, kamu harus rajin belajar." Ya. Untuk bisa mendapatkan nilai yang besar. Tapi ingat, kita juga harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Iya, Jadi kita sekarang harus berusaha dulu. Kita harus belajar dulu. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan nilai yang besar kalau ternyata kita malas belajar. Maka tekankan mereka untuk berusaha. Lalu kemudian ya fahamkan kepada mereka bahwa kita ini harus ya menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah suruh dia banyak berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan, diberikan nilai yang besar. Ya, Allah wa'ala. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan Ikhwatul Islam kita akan beralih kembali ke via telepon. Silahkan mulai sekarang Anda hubungi 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Anak tadi yang di, di Jakarta Barat, Ustaz. Mau menyambung pertanyaan Anak tadi. Ya. Apakah nama al Baki itu termasuk nama Asma Allah? Dan juga itu Al-Ahiru, al tadi, Ustaz. Apakah termasuk abadi keabadian Allah, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Itu aja kita Ya. ya. Uh, saya lupa. Ya, kalau untuk al-akhir sudah kita sebutkan dari dalilnya. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. pun untuk al-baqi nanti insya Allah. Ya, nah. Baik, sir. Terima kasih. Dan berikutnya silakan Ukhatul Islam kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi nomor kami dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid di Jakarta ini? Iya. Silakan. Saya baru menyetel TV, Pak Ustaz. Yeah. Jadi kurang tahu apakah ini hmm. terkait dengan tema. Begini Pak Ustaz. Yeah. Saya waktu itu mengikuti kajian saya Abdul Rozak Pak Ustaz. Yeah. <clears throat> Iya. Tentang wali-wali Allah itu Pak Ustaz. Baik. Antara lain kan kalau dulu ya Nabi, Rasul, sahabat dan sebagainya. Nah, siapapun ke, bisa jadi wali Allah Pak Ustaz. Mm -hmm. Nah maksud saya <clears throat> apakah kita yang awam ini bisa tahu gitu loh seseorang itu wali atau bukan maksudnya secara lahiriah apa bisa dilihat ataukah itu hanya urusan Allah gitu Iya. Itu aja Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, Allah mensifati wali-walinya itu dalam Al-Quran ya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan merasa takut, tidak pula bersedih hati. Ya nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di sini Allah menjelaskan bahwa setiap wali Allah ada wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Ya. Siapa dia beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya bersungguh-sungguh dalam ketakwaan, ya, maka dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kewajiban kita adalah menilai sesuai dengan lahiriah. Kalau kita lihat ada orang yang begitu rajin sholatnya, bersemangat pergi ke masjid dan betul-betul menjaga sunah-sunahnya dan dia betul-betul bertakwa dan menjauhi larangan-larangannya kita katakan ini wali Allah namun tentunya kadar kewaliannya itu hanya Allah yang tahu bagaimana keimanannya kita hanya ya melihat dan menghukumi sesuai dengan yang kita lihat dengan mata kita adapun yang berhubungan dengan apa yang ada di hatinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama, nahkumu bil zahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukumi sesuai dengan lahiriah ya saja. Adapun tentang masalah apa yang ada di hatinya itu kita uruskan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali silahkan Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Ini dengan Ibu Aziza di Sumatera Selatan. Iya, Bu Aziza dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Dikecilkan, kemudian Ibu fokus saja ke uh, telepon untuk bertanya. Silahkan. Maaf Pak Ustaz, di luar tema Ya. Apakah hal perjanji itu termasuk dari wahyu wahyu Allah ya? Apa itu? Al perjanji Al-Barzanji. Iya. iya, ya, apakah itu sering dibaca oleh Rasulullah? Begitu aja ya. Pak Ustaz tanyanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu, Barzanji itu baru muncul di akhir-akhir saja yang ditulis oleh orang yang bernama Barzanji itu. Jadi itu bukan sama sekali dari Rasulullah, tidak pula dari sahabat, tidak pula imam, imam yang empat. Ya, tidak dikenal di zaman Rasul, tidak pula di zaman para sahabat. Makanya ya berjanji nggak ada sanatnya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Syafi'i ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan al ilmu maqala fi haddathana wa masiwa dalika wa masiwa dalika wasawi syayatin. Ilmu itu adalah yang ada padanya kata haddathana. Haddathana itu kalau dalam ilmu hadis ya, simbol kebersambungan sanat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksudnya Imam Syafi'i ilmu yang hak itu adalah yang nyambung sampai Rasul. Adapun selain itu hanyalah waswas syaitan. Maka dari itu ya kita utamakan amalan-amalan, dikir-dikir yang betul-betul berasal dari Rasulullah SAW. Adapun dari orang-orang buatan, orang-orang belakangan, tidak perlu kita menyibukkan diri dengannya ya Allah wa'ala nah baik Ustaz terima kasih atas jawabannya dan silakan bagi anda yang ingin bertanya kirimkan pesan singkat di 0819896543 dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Abdullah di Kendari Ustaz Bolehkah kita berdoa, berdoa minta diwafatkan di tempat tertentu? Contohnya minta diwafatkan di Mekah Ustaz. Meminta hal seperti itu boleh-boleh saja ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Ya siapa di antara kalian yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, silahkan. Karena orang yang meninggal di kota Madinah, kata Rasulullah, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Dalam satu aku sebagai saksi untuknya. Maka berdasarkan hadis itu misalnya kita minta ya Allah ya wafatkan saya di kota Madinah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya matikan saya dalam keadaan syahid dan wafatkan saya di kota Madinah. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Eh Ustaz, saya seorang TKI yang sekarang tinggal di Uh, Jeddah dan punya waktu luang apakah boleh untuk umroh setiap bulan Ustaz Ummu oh, Torik di Sidor uh, eh, di Jeddah sekarang Ustaz silakan. Iya. Iya, tidak mengapa. Hmm. Kalau memang ternyata wasilahnya mudah tinggal di Jeddah, pergi Jeddah dekat ke, ke Mekah ya, setiap bulan umroh, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya kata Rasulullah SAW apa? Iya. uh, apa namanya Rasulullah SAW, Dawimul hajj wal umroh, demikian lafadznya, Dawimu, terus meneruslah kalian haji dan umroh. Ya, fa inna ma innahuma yanfiyanil faqr wa dhunub Karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Di sini Nabi SAW menganjurkan dengan ucapannya. Ya terus meneruslah kalian haji dan umroh. Maka kalau kita bisa melakukan setiap bulan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya itu karunia Allah itu besar dan pahalanya luar biasa, Alhamdulillah. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema. Saya punya guru, dia mengobati orang dengan memakai perantara jin muslim untuk membantu pengobatannya. Apakah harus saya turuti berguru sama dia atau saya tinggalkan? Terima kasih Ustaz. Iya. Hmm. Pendapat yang kuat dari pendapat para ulama tidak boleh meng, ya, menyembuhkan sihir dengan sihir. Hmm. Iya. Hmm. Karena hal itu akan menyebabkan akhirnya kita mempelajari sihir. Siapapun, apapun itu namanya sihir, baik itu kepada jin muslim atau bukan, tetap itu tidak diperbolehkan. Iya. Kalaupun dia mengatakan enggak ini jin muslim, hatta itu jin muslim. Ya, apakah kita pernah mendengar Rasulullah dan para sahabat yang belajar kepada jin muslim? Ya, atau para ulama terdahulu seperti dekaran tabi'in atau imam yang empat? ya justru Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa dan bahwasanya ada lelaki-lelaki manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-lelaki jin maka para jin itu menambah kesusahan, kesulitan ya maka tidak diperkenankan yang kedua yang mana jin bisa dusta bisa saja si jin itu mengaku-ngaku saya muslim padahal dusta dari mana kita tahu? Bukankah mereka itu orang apa ya alam yang gaib? Maka jangan terperdaya ya akhlak ya akhal Islam. Cukuplah tawakal kepada Allah. Cukup dengan rukyah rukyah yang syariah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Nah, Berikutnya Ikhwatul Islam kami kembali ke via telepon silahkan menghubungi nomor kami sebutkan nama dan alamat anda. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana ini? dengan Umu Muhammad di Jawa Timur. Silahkan Umu Muhammad pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai tawakal Ustaz. Seringkali kita itu kita kasih dengan akal pikiran kita mengenai rezeki Allah ya Ustaz. Misalkan contohnya gitu ya Eh, kita mau memasukkan anak ke pesantren uh, yang lebih baik gitu cuma biaya yang besar gitu cuma kadang kita tertentur kita harus memikirkan apa memperhitungkan gitu loh sedangkan saya sebagai orang tua berpikir mengapa kita harus membatasi rezeki yang Allah karuniakan kepada anak kita yang kita nggak tahu kita hanya cukup berusaha gitu dan kita berpasrah kepada Allah apakah ini termasuk berlebihan sikap kita Ustaz itu aja Ustaz atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya belum paham maksudnya Ibu tadi menjelaskan sikap beliau yang seharusnya menyekolahkan anaknya di pondok yang tentunya seseorang ibu harus memikirkan biaya kemudian untuk kehidupan sehari-harinya Enggak tapi kalau tidak mampu ya sudah kita berpasrah pada Allah bertawakal semampunya dan berusaha untuk ya bisa menyekolahkan anaknya apakah hal ini berlebihan Ustaz gitu, iya. Ustaz, gitu. Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Maka kalau memang ya keuangan kita susah, sulit dan tak mampu untuk menyekolahkan anak, ya. Maka coba kita cari sekolah yang memang itu di, mampu kita jangkau. Ya, kalau kita cari-cari sekolah yang ternyata kita tidak mampu jangkau dan kita tidak bisa membayarnya, ya gimana lagi? Ya, cari. Kalau tidak ada juga, ya kita didik. Ya, kita didik dengan apa namanya menjadikan dia hafal Quran. Ya, kita didik dia dengan menjadikan dia hafal hadis. Kita didik dia supaya dia bisa membaca Al-Quran. Kita didik dia ya bagaimana berbisnis dan yang lainnya Berapa banyak ya orang-orang yang tidak punya ijazah sama sekali. Alhamdulillah dalam perbisnisan dia maju. Maka dari itulah rejeki itu tidak diharuskan ada ijazah sekolah kok. Ya. Asal ada ke kekuatan, kemauan, skill dan yang lainnya, insya Allah Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Bismillah. Ya. Maka dari itu kita minta kepada Allah kekuatan Ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa mendidik anakku Kalau aku tidak mampu untuk menyekolahkan anakku karena keterbatasan dana Maka berikan aku kekuatan untuk bisa mendidik anakku Maka ibu sibukkan menuntut ilmu dengan mendengarkan kajian dan yang lainnya Untuk kemudian ilmu itu ibu ajarkan ke anak Sehingga ia tumbuh di atas ketakwaan Ya Makanya yang ibu pikirkan adalah bagaimana anak-anak saya tumbuh dalam keadaan dalam amalan soleh dalam amalan saleh. Dia menjadi anak yang ya mentauhidkan Allah. Dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dia menjadi anak yang takut kepada Allah dan selalu beramal saleh. Itu yang ibu harapkan dari anak-anak ibu. Ya. Kalau memang ternyata tidak mampu ya sudah gimana lagi? Ya toh Allah tetap akan memberikan rezeki kepada dia walaupun nggak punya ijazah. Ya, ingat Kata Rasulullah SAW, dan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan pernah mati. Jiwa tak akan pernah wafat. Sampai selesai rezekinya. Artinya selama dia hidup, berarti selama itu juga rezeki akan mengakhirinya. Ya. Tawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya barang siapa, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuknya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka subhanallah oh ya tentang nama Al-Baqi ya ada fatwa dari Syekh Masyur Hasan Salman beliau berkata lam yasbut nasun an Rasulullah SAW fi hadhil asma ya waktu itu ada yang bertanya tentang nama Allah An-Nafi ya Al-Baqi Al-Arif ya maka kata beliau tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW tentang nama-nama tersebut ya maka dari itu ya kata beliau tidak boleh kita menamai anak kita dengan Abdul Baki misalnya karena menurut beliau ya tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. walaupun betul secara secara makna betul bahwa oleh itu al Baki yang tak akan mungkin hancur yang maha kekal selama lamanya tapi untuk dikatakan jadi nama itu butuh kepada dalil Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan berikutnya kami undang kembali silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan. Kita angkat kembali telepon yang selanjutnya. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, siapkan pertanyaan Anda dan kami mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Iya ya? Nanti dalam perjalanan. Silakan. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu, Bu, volume radionya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Saya mau tanya bagaimana pembatasan uh, supir dengan satpam yang bekerja di kita, apakah kita boleh uh, membuka hijab kita tidak di dalam rumah? Hmm. Terus bagaimana dengan uh, suami yang sering keluar kota? Uh, di dalam rumah itu hanya ada istri, anak, pembantu, suami, dan satpam. Sedangkan saya tidak punya mahram di Jakarta ini dan uh, kalau pergi-pergi dengan supir berdua itu dengan izin suami suami yang mengizinkan apakah boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketahuilah ibu ya kepada ipar saja Rasulullah mengatakan alhamu al maut ipar itu kematian bagaimana dengan supir yang itu bukan mahram kita banyak di antara kita ya menganggap remeh masalah supir ya sesuai lelaki tapi ingat dia lelaki punya syahwat loh bu ya bisa saja syaitan menghiaskan ibu kepada ya, ke mata ibu ternyata supir ibu ganteng banget atau yang lainnya hanya hanya Allah yang mati yang jelas Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram walaupun suami saya mengizinkan masalah ini tidak berhubungan dengan izin suami masalah ini berhubungan dengan izin Allah dan Rasulnya dan ternyata Allah dan Rasulnya telah melarang ya seorang wanita berdua-dua dengan laki-laki jadi gimana dong Ustaz ketika saya ada keperluan ya saya apa harus pergi dengan supir saya atau saya harus sendiri atau bagaimana ya kalau memang di sana ada kebutuhan yang sangat butuh ya dan ibu memang sangat butuh untuk pergi ya maka cobalah ibu untuk minta ya anak atau saudara untuk ikut bersama supir apa di dalam apa namanya mobil tersebut atau bersama teman setidaknya tidak berdua-duaan dengan supir ya karena berdua-duaan dengan supir tidak diperkenankan tapi kalau tidak berdua-duaan ya insya Allah itu keluar dari kata dari larangan Nabi SAW untuk berdua-duaan tanpa mahram maka dari itu ya akhul Islam azza ya ibu yang bertanya tadi kita tidak boleh ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Bilang ke suami, ya mas, kalau kamu safar dan lama di perjalanan, dah saya mau ikut saya deh. Saya mau temenin kamu selama di sana safar itu. Ya, daripada saya di rumah juga nggak ada mahram, ya. Coba pikirkan dan musyawarahkan dengan suami dalam masalah ini tentang solusi yang paling tepat. Ya sehingga pada waktu itu kita terhindar dari ya terus menerus berdua-duaan dengan sufir tanpa mahram sehingga kita masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah Ustaz, masih berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi kan tadi bertanya sebatas mana kita boleh uh, sama supir dan satpam apakah kita boleh membuka jilbab tadi dia tanya seperti itu Waduh, apabila di ya. rumah bersama mereka satpam atau seperti itu ya satpam bukan mahrum, supir pun bukan mahrum. Maka kita tidak diperkenankan untuk membuka hijab atau jilbab kita di hadapan mereka. Ya. Jadi kalau ibu mau membuka hijab, bukalah di dalam rumah. Suruh mereka keluar. Ya cukup mereka di luar. Makanya tidak diperkenankan ketika ibu ya membuka jilbab mereka masuk ke rumah tidak diperkenankan. Adapun kalau suami mengatakan nggak masalah, itu suami dayus ibu. Suami yang tidak mempunyai kecemburuan. Kata Rasulullah tidak masuk surga dayus. Siapa itu suami yang tak punya kecemburuan? Ya, dia melihat istrinya berdua-duaan dengan laki-laki, dia nggak cemburu. Dia melihat istrinya membuka hijabnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dia nggak cemburu ini suami yang nggak punya kecemburuan namanya. Ini dayus ibu. Ya Allah selamat wal afiyah. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini di mana? Saya Sudiro di Serpong, Pak. Silakan Pak Sudiro pertanyaannya. Ya, kasih. Halo. Halo ya? Ya silakan Pak. Oh langsung sudah ini? Iya langsung Pak. Oh, ya. Saya Sutiro di Serpong Pak. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan ini Pak eh, masalah doa saat sujud. Mm -hmm. Itu kan ada bukan ada ya maksudnya memang harus apa istilahnya uh, membaca selawat. Mm -hmm. Nah Contohnya sholawat itu yang seperti apa Ibrahimiyah atau sholawat-sholawat yang bagaimana Pak? Soalnya kan kalau kita sholat berjamaah mm-hmm. itu kan waktu sujudnya pendek ya. Iya. Mm. Nah itu bisa dikasih contoh misalkan apa gitu Pak? Baik. Ya. Baik, ya. Pak. Paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bisa kita ucapkan ya Allahumma sholli ala Muhammad cukup seperti itu. Iya. Atau kita ucapkan sallallahu ala Muhammad cukup seperti itu ya itu kalimat yang menunjukkan kepada salawat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya nah nah Ustaz terima kasih atas nasihat dan jawabannya berikut kami angkat kembali satu telepon silahkan di 0218236543 halo ya halo sudah tersambungkan dengan siapa ini di mana ya dengan siapa ini di mana Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini di mana? Fokus dengan telepon yang saja, Ibu. Uh, kita angkat telepon yang selanjutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya dan sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ini? Saya Umuhana di Jakarta. Silakan Umuhana pertanyaannya. Uh, saya uh, sering ikut kajian ya. Kemudian suatu hari saya pernah ikut kajian di salah satu masjid. Nah, di masjid itu ada dua lantai. Setiap saya mau mulai ikut kajian, biasanya kan saya melaksanakan sholat uh, tahiyatul masjid. Hmm. Nah, setelah itu, uh, kemudian pengkajian itu di lantai bawah termasuk ustadznya juga kan kita ada hijab ya antara laki-laki dengan perempuan. Yeah pada saat uh, selesai pengajian panitia mengumumkan bahwa sholatnya di atas dan uh, sholat Lailatul apa sholat di di bawah itu bukan uh, apa sih ya artinya nggak ada sholat Lailatul Masjid Tahiyatul Masjid iya. mohon penjelasan Ustadz batasan masjid itu atau sholatnya itu di mana gitu makasih hmm. Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau di zaman sekarang banyak uh, masjid yang dibangun dua lantai, di mana lantai pertama hanya sebatas aula saja. Ya, yeah. kemudian dibangun di atasnya masjid. Kalau memang tujuan daripada pembangunan lantai di bawahnya itu adalah bukan untuk masjid diperuntukannya, tapi hanya untuk aula saja, ya. Yeah untuk tempat pertemuan dan yang lainnya sama sekali tidak diniatkan untuk masjid maka memang tidak disyariatkan sholat ayat masjid di lantai bawah tersebut ya kalau memang ternyata itu ya diperuntukannya bukan untuk masjid karena Rasulullah SAW tidak innamal malu bin niat sesungguhnya amal itu untuk niat sesuai dengan niatnya kalau memang itu dibangunnya untuk bukan masjid dan hanya untuk aula saja untuk ya apa balai pertemuan atau ya pun yang lainnya silahkan uh, ah, artinya tidak tidak disyariatkan tidak uh, untuk sholat tahiyat masjid di bawah tersebut maka kita disyariatkan untuk sholat tahiyat masjidnya di atas kalau begitu ya Allah nah. baik Ustaz kita akan balik ke pesan singkat beberapa pertanyaan telah masuk dan bacakan pertanyaan Ustaz bolehkah berdoa dengan surat Az-Zariyat Ya Razak Zul Kuwatil Matin Urzukni dan ana mau tanya apakah ada dalilnya membaca surat Ali Imran ayat 26 dan 27 akan mengangkat kesulitan. Ya. Uh, apabila kita meminta kepada Allah melalui nama-namanya, maka ini disyariatkan. Ya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah melalui nama-nama tersebut. Maka kalau kita katakan ya Razak, ya Dal kuatil Matin, nih, Ya, silakan, tidak apa-apa. Adapun uh, apa namanya menyebutkan tentang ayat tertentu dalam surat tertentu bahwa itu akan menghilangkan kesulitan dan yang lainnya. Ini harus dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Harus ada dalilnya. Karena ini pensyariatan kita tidak mengetahui ini bisa menghilangkan kesulitan kecuali dengan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak berhak seseorang yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat ini atau ayat ini akan menyebabkan begini dan begitu karena ini adalah namanya berkat atas Allah dengan tanpa ilmu maka tidak ada dalilnya ya yang disebutkan tadi surat sekian dari Ali Imran bahwa itu kalau dibaca akan menghilangkan kesulitan sama sekali. Yang jelas surat Ali Imran ya ada keutamaannya memang. Sebutkan dalam hadis bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi ya bagaikan awan yang akan menaungi pelakunya pada hari kiamat. Ya, ini menunjukkan kita dianjurkan untuk menghafal dan mempelajari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun untuk mengatakan bahwa ayatnya tertentu dalam surat tersebut bisa menghilangkan kesulitan maka ini tidak ada dalilnya yang saya ketahui maka kewajiban kita tidak boleh kita meyakininya karena ini masalah pensyariatan ya Allah Allah. baik saat pertanyaan berikutnya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Siti di Tangerang Bolehkah kita berzikir dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Ustaz Syukron ucapan hasbi Allah itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim ya ketika beliau hendak dibakar oleh api ya maka ucapan-ucapan tersebut biasanya diucapkan dalam keadaan ya kesulitan dan kesusahan adapun kita jadikan sebagai zikir rutin ini butuh dalil dari Rasulullah SAW. ya ya kita ucapkanlah zikir yang Rasulullah SAW rutinkan cukupkan dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan Ya Rasulullah, ya menganjurkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah, ahabul kalami ilallah. Ya, ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Beliau juga menguj- meng- apa, mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah salah satu ya apa namanya eh, barang simpanan-simpanan surga. Rasulullah SAW juga menganjurkan subhanallah wa bihamdi subhanallah al azim. Ya beliau bersabda kalimatani habibatani inda rahma khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani inda rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Subhanallah ya bihamdi, subhanallahil azim. Maka dari itu, Ibu, ya, kita biasakan apa yang Rasulullah biasakan. Yang Rasul ajarkan, adapun kemudian kita melutinkan sesuatu yang Rasulullah tidak rutinkan. Ya, atau membuat zikir-zikir yang kita yakini ada keutamaan tertentu tanpa dalil, maka ini tidak diperkenankan, Ibu. Ya, Allah wa'ala. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami bacakan kembali pertanyaan dari Ibnu Syah di Bekasi Ustaz. Sebaik berikut, bagaimana membedakan antara nama dan sifat Allah Ustaz Barakallahu Fik? Ya. Bagaimana membedakan bahwa itu nama atau sifat? Ya. Untuk mengetahui suatu nama, bahwasanya itu adalah suatu yang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan itu dengan biasanya dengan isim fa'il. Iya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, uh, huwal azizul hakim. Ya, aziz Al-Hakim itu adalah isim fa'il. Iya, demikian pula Al-Muhaimin. Ya, Al-Quddus. Ya, dan seringkali Allah menyebutkan nama itu dengan wazan fa'il atau fa'ul. Ya tahu? Ya. uh, fa'il, al-qadir. Al atau mufta'il, al-muqtadir. Ya. Al-mutawakkil. Ya, al atau al-muf'il yang itu menunjukkan semuanya kepada isim fa'il. Ya. Adapun sifat seringkali terkadang ya disebutkan dengan masdar maka dari itu, ikhwata Islam azakumullah atau dengan perbuatan. Ya seperti misalnya Allah mengatakan wa makaru wa Allah. Mereka bermakar dan Allah bermakar. Nah, di sini Allah mensifati dirinya bahwa Allah membalas makar orang-orang yang bermakar. Tapi itu tidak disebutkan dijadikan nama oleh para ulama. Ya. Yang jelas kita harus mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, tanya kepada ahlinya itu para alim ulama wallahu alam. Nah. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita akan beralih kembali via telepon. Silakan bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Gini Pak Ustaz. Silakan. Hmm, yang saya tanyakan eh, ketika cobaan itu datang kepada kita Ah, bagaimana caranya agar kita dapat menerima yang telah ditentukan oleh Allah pada kita. Iya. Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah kepada kita? Yang pertama Ibu dengan berdoa. Adalah Rasulullah SAW berdoa wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku ridho dengan semua aku memohon kepada Engkau keridhoan dengan ketentuan-ketentuan yang Engkau tentukan untukku. Yang kedua, meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Maka ketentuan Allah berupa ya musibah-musibah berupa sakit dan yang lainnya itu dengan keadilannya. Dan tentunya Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya kaum mukminin ya ketan musibah-musibah yang menimpa itu tidak lain adalah mengangkat derajat seorang hamba atau menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Maka dari itulah kata Rasulullah SAW, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka ma fawqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim ya seorang mukmin baik itu duri atau yang lebih besar darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya uh, gugurkan dengannya dosa-dosanya. Disebutkan dari Imam Ahmad bahwa seorang hamba Allah tuliskan untuknya derajat yang tinggi tapi amalannya tidak sampai. Maka Allah terus menerus mengujinya. Disebutkan dalam hadis ya dalam riwayat Muslim dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah SAW wala yazalul bala bil mu'min senantiasa ujian menimpa seorang mukmin hatta yalqallahu wa alaihi khati'ah sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul sabda, "Inna Allah ahabba idza ahabba qawman ibtalahum." Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji dia. Maka ini, Ibu, ya. Jadi dengan cara seperti ini insya Allah kita bisa menjadi orang yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat ya. Dan yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari syaitan dan dari kekurangan ilmu saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.